<clears throat> Nusratuddin wifqa syara' Berjuang membela agama sesuai dengan bimbingan syariat. At-tadhiyah fi sabili da'wah wifqa syara' pengorbanan di jalan dakwah juga harus dengan bimbingan syariat ini poin yang sangat penting yang membedakan antara perjuangan pengorbanan ahlu sunnah dengan perjuangan pengorbanan dari kalangan selain mereka. Sebab barakallahu fikum masing-masing pihak dari kalangan kaum muslimin merasa ikut andil dalam perjuangan membela agama Allah, <clears throat> membela Islam. Banyak pihak yang juga menyatakan mereka telah berkorban untuk dakwah yang mulia, agama Allah yang mulia ini. Namun kita perhatikan barakallahu fikum cara-cara yang mereka lakukan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, usaha-usaha yang mereka upayakan justru bertentangan dengan bimbingan Islam. <clears throat> Maka itu sesungguhnya bukan perjuangan membela agama Allah. Bukan pengorbanan membela agama Allah, namun tindakan yang mencoreng-moreng agama Allah. <clears throat> Sebagian pihak memaknakan perjuangan membela Islam dengan melakukan pemberontakan penguasa. Sebagian pihak memahami berkorban membela agama Allah dengan cara menghujat pemerintah. Aksi-aksi aksi-aksi yang mereka lakukan untuk menghujat pemerintah, menjatuhkan pemerintah, atau dengan cara-cara anarkis, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. <clears throat> ini bukan perjuangan, ini bukan pengorbanan, ini tindakan mencoreng mencoreng moral nama baik Islam. <clears throat> Itu nyata di zaman dahulu kala pada kaum Khawarij. Dan sekarang nyata pada tinggal pada tinggal pada tindakan kaum radikalis teroris. Slogan yang mereka suarakan selama ini perjuangan dan perjuangan. Slogan yang mereka suarakan selama ini adalah pengorbanan dan pengorbanan. Dan iya, mereka mengorbankan harta nyawa mereka. Tapi dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Berkorban dengan nyawa, iya melakukan pengeboman-pengeboman bunuh diri dan segala macamnya. Dengan nyawa itu. Tapi dengan tindakan yang menyalahi syariat. <clears throat> Maka sekali lagi barakallahu fikum membela agama Allah berkorban dalam memperjuangkan agama Allah harus wifqas syara. Harus wifqas syara sesuai dengan bimbingan syariat. Caranya sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama kita. <clears throat> yang pertama ialah dengan cara ta'allum hadzal din. Mempelajari, mengkaji, memahami agama Allah yang mulia ini. Dari sumber aslinya Alkitab dan Sunnah dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Ini termasuk berjuang membela agama. Dengan Anda mempelajari agama, Anda akan bisa menjaga agama dari berbagai macam perkara-perkara yang mencorengnya. Hifdzuddin. Allah mengatakan Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. <clears throat> Sehingga di antara niatan-niatan ikhlas, niatan-niatan yang tulus dalam menimba ilmu agama Allah ialah mencari agama Allah untuk hifzuddin, menjaga agama supaya agama ada di hati-hati kaum muslimin dengan mereka pelajari, dengan mereka kaji, dengan mereka pahami, terjaga, tidak hilang. Itu bentuk berjuang membela agama. Berikutnya lagi dengan cara al-amalu bihi wa tatbiquhu fi hayatih. Dengan mengamalkan agama yang mulia ini dan mempraktekannya dalam kehidupan dia sehari-hari sesuai dengan bimbingan sunnah dengan ikhlas sunniyah. Ketika dia menegakkan sholat sesuai dengan bimbingan syariat, perjuangan agama. Ketika dia melaksanakan siam Ramadan atau manasikul haji wal umrah atau agama bimbingan eh, agama yang lainnya dia amalkan itu merupakan upaya perjuangan agama <clears throat> dengan mengamalkan Islam Islam akan terjaga dengan mengamalkan Islam Islam akan hidup tengah-tengah masyarakat itu perjuangan hifzuddin barakallahu fikum di antara bentuk barakallahu fikum perjuangan membela agama Allah dan berkorban di dalamnya ialah da'watuhu ilan nas. Da'watun nasi ilaih. Berdakwah mengajak orang lain kembali kepada agama yang benar. Dari mulai, dari mulai sekup yang kecil, tarbiyah, tarbiyah yang ada, tarbiyah al aula dan yang lain-lainnya dan dakwah secara umum. Ini juga merupakan membela agama Allah, juga merupakan perjuangan membela agama Allah dan berkorban padanya termasuk berkorban untuk visabiri dakwah. Ini sangat mulia. Pada dakwah tadi ada upaya tablir menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Hifdzuddin, risalah. Pada dakwah tadi ada upaya untuk menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Menjelaskan kemungkaran-kemungkarannya. Menyelamatkan umat, akidah umat dari penyimpangan tadi dengan dakwah. Itu namanya himayatul din. Membentengi agama dari rongrongan musuh-musuhnya. Musuh-musuh agama ini barakallahu fikum menyerang Islam dengan berbagai macam cara. Dengan ideologi-ideologi yang mereka susupkan, dengan syubhat-syubhat yang mereka tebarkan, dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Perang uh, pemikiran, ghazul fikir. Itu di antara, di antara cara menepisnya adalah hujah dengan hujah. Itu tugasnya para ulama yang memiliki ilmu, yang mengerti ilmu, yang memahami ilmu dan yang mendakwakan ilmu. Maka dengan dakwah tadi ada upaya himayatul din, membentengi agama dari orang-orang musuh-musuh musuh-musuh Islam. Itu perjuangan membela agama Allah yang hak. Nah, ketika musuh-musuh agama menyerang Islam kaum muslimin dengan fisik, maka dia pun siap dengan fisik. Himayatuddin bin nafsi wal mal. Membentengi agama dengan jiwa raga dan harta benda ketika diperlukan. Tergantung. Kalau mereka hujah, dikasih hujah. Mereka punya bayan, kasih bayan. Patahkan semua penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka menggunakan fisik, menggunakan fisik. Mereka menggunakan senjata dengan senjata. Tentunya Islam punya aturan mainnya. Kau menggunakan fisik dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita, dengan izin mereka, dengan komando mereka dan segala macamnya dimasukkan dalam ahkabul jihad. Siap. Itu bentuk membela agama Allah. Barakallahu Sehingga sekali lagi harus dengan cara-cara syar'i. Kita berjuang dengan cara syar'i. Kita berkorban juga dengan cara syar'i. Tidak bisa barakallahu fikum atas nama perjuangan Islam menghalakan segala cara. Itu bukan cara-cara Islam, itu cara-cara Yahudi. Tidak bisa atas nama berkorban, atas nama berkorban untuk agama. Kita menerjang keharaman-keharaman Islam. Tidak bisa. Haram diterjang, larangan disikat. Kenapa? Membela agama Allah. Kenapa? Berkorban untuk agama Allah. Kedip. Maha kata Islam. Maha kata Eh, Nasrul Islam. Bukan dengan cara seperti itu kita membela Islam. Bukan dengan, bukan, bukan dengan cara seperti itu kita berjuang membela agama Allah. Bukan dengan cara seperti itu kita berkorban di sabilillah Bukan. Anda perhatikan para anbiya wal musyarin perhatikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan salafun salihin, perhatikan para ulama ul muslimin. Perjuangan mereka syar'i. Syar'i dan sesuai dengan syariat barakallahu fikum. <clears throat> Ini perkara penting yang ditanbih. Antum bisa membaca keterangan para ulama ketika membaca, ketika mereka menafsirkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, belalah, inilah kamu membela agama, membela agama Allah. Allah akan tolong kalian dan meneguhkan hati-hati kalian. Barakallahu fikum. Ini bisa eh, lihat dari kalamnya para ulama una dulu sampai sekarang ini para dengan cara syar'i. Dengan cara syar'i, bukan dengan sembarang cara para Perkara kedua yang ditanbih di sini barakallahu fikum <clears throat> ialah bahayanya bahayanya efek negatif ketika kaum muslimin secara umum dan ketika ahlu sunnah wal jamaah salafi khusus tidak punya semangat berjuang dan berkorban. Ketika masing-masingnya melimpahkan kepada orang lain. Ente aja. Ente aja. Ketika kaum muslimin barakallahu fikum tersibukkan dengan perkara yang lain terkait dengan dunia wiyah mereka lupa dengan perjuangan agama. Ini dampak negatifnya luar biasa. <clears throat> Di antaranya barakallahu fikum. Di antara dampak negatifnya ialah kasratul batil wa rawajul batil wa Perkara yang batil entah kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan atau yang lain-lainnya akan semakin tersebar luas dengan tambah perlawanan. Dengan tambah perlawanan. Dikatakan dari Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri rahimahullah dia mengatakan wa innama yaqwal batil bisukuti anhu. Sesungguhnya yang membuat semakin kuatnya kebatilan ketika didiamkan. Tidak ada upaya untuk menjelaskan, tidak ada upaya untuk menerangkan yang hak tengah-tengah umat. Dikarenakan kaum musliminnya mundur, kaum yang tidak mau tahu. Apalagi sunnah wal jamaah salafinya tidak mau tahu. Al-haq semakin padam, al-batil semakin tersebar luas. Bukan semata-mata tersebar luas. Bahkan pada ujungnya nanti barakallahu fikum yang batil dinilai hak, yang hak dinilai batil. Karena demikian berlangsung selama ini. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengcounter, tidak ada menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Semuanya diam, semuanya angkat tangan, dan tidak ada gairah untuk menerangkannya. Maka umat manusia mengira itulah yang hak. Padahal batil. Maka ketika nanti dimunculkan yang hak yang sesungguhnya diingkari. Ini perkara batil, agama baru dan segala macam. Allahul musta'an. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah menyatakan, "Lau sakatal muhiqun" Kalau seandainya ahlul hak itu diam, wa natakal mubtilun Sementara ahlul batil yang berbicara tidak ada yang mengkonternya. La ta'awwadal basyaru masyahadu. Niscaya nanti masyarakat terbiasa menyaksikan apa yang mereka lihat. Dianggap biasa poin batil tadi itu. Wa angkaru malam yusyahidu dan mereka nanti akan mengingkari perkara yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Padahal yang disaksikan perkara batil. Biasa itu. Yang belum disaksikan perkara yang hak. Dianggap perkara yang luar biasa, perkara yang mungkar. Famata ramal mutadayyinu ihya'a sunnatin angkarohan nas. Maka dikatakan masyarakatnya terbiasa dengan perkara yang batil tadi maka di, di saat ada seseorang yang berupaya menghidupkan sebuah sunnah, langsung diingkari oleh masyarakatnya. Wadhannuha bid'atan dan sunnah tadi diduga sebagai perkara bid'ah. Kenapa? Sudah terlalu lama batil bercokol. Ini orang lahir alal batil yang dari mulai tua dari mulai muda sampai syebeh alal batil. Maka ketika sunnah tampilkan langsung apa ini? Ini pemahaman baru lagi ini. Ada apa lagi ini? Padahal sunnah. Yang batil yang selama ini di, dikerjakan dengan perkara perkara baik. Sangat mengerikan barakallahu fikum. <clears throat> nah, disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Wazir dalam bukunya Al-Awasim Al-Qawasim Beliau menyatakan walau annal ulama'a rahimahumullahu taala taraku adz-dzabb 'anil haqq khaufan min kalamil khalq lakanu qad adha'u katsira wa khafu haqira Kalau seandainya para ulama bila khusus para ulama mereka tidak lagi mau membela kebenaran, berjuang membela kebenaran, berkorban membela kebenaran karena takut ucapannya orang. Takut dicemooh, takut digunjing, takut dicela, takut ini, takut itu. Lakanu adha'u kathira. Niscaya mereka telah menyia-nyiakan banyak al-haq. Tersia-siakan. Wahafu, Wahafu Akhirnya mereka takut dengan perkara yang sepele. Maka al-haq akan hilang, akan semakin samar, akan semakin pudar, akan semakin asing. Al-batil semakin kuat, semakin bercokol, tersebar, luas. Berbalik keadaan. Hak dikatakan batil, batil dikatakan al-haq. Allahul musta'an. Di antara sebabnya ialah ahlul haknya melempem. Tidak punya semangat berjuang. Tidak punya semangat untuk berkorban. Masing-masing angkat tangan, masing-masing melimpahkan kepada yang lainnya. Masing-masing punya uzur. Anak masyhul. ha? Anak juga masyhul. nanti juga masyhul. Kul masyhul. Khalas. Semuanya masyhul. Semuanya sibuk. Khali Islam sudah ala kaifu. Allahul musta'an. Hancur hancur. Akan terjadi seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu dari Imam Ahmad wa ghairi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan yushiku yushiku antada'al umamu antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha hampir-hampir saja umat-umat yang ada ini ini orang-orang kafir musuh-musuh agama Allah akan apa namanya beramai-ramai menyerang kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan yang rakus mereka akan menghabisi semua yang di meja makannya dihidangkan Barakallahu fikum. muslimin diumpamakan kayak hidangan lezat di meja makan. Dikelilingi oleh al-akalah, orang-orang yang sudah kelaparan kepingin makan dan rakus makannya. Jangan bayangkan bagaimana kondisi makanan tadi dia akan dihabisi oleh semua orang tersebut. Dicapik-capik, ludes, hancur, nggak tersisa. Dikabarkan demikian oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hampir terjadi demikian. Ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah kami pada masa itu jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kaum minoritas. Lu mengatakan, "La." Bal antum yauma idzin kathir. Tidak, bahkan kamu pada waktu itu jumlahnya besar. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian itu pada masa itu seperti buih di lautan yang terhempas oleh ombak kesana kemari, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan yang dihempaskan sampah-sampah di pinggiran pantai tidak bernilai, tidak berharga, hina, rendah, terobang ambing, tidak punya kekuatan. Padahal jumlahnya banyak. Lalu Rasulullah SAW memberitakan tentang kondisi umat ini nanti. Beliau mengatakan, Walayanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian pada kalian. Yang dulu musuh takut pada kaum muslimin, tidak lagi takut. Yang dulu musuh-musuh agama segan dengan muslimin, tidak lagi segan. Berani kepada kaum muslimin. Wala yakdzifanallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan lemparkan pada hati-hati kalian penyakit al-wahn yang melemahkan. Ditanyakan wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Masyghul bil dunia. Cinta dunia membuat dia sibuk dengan dunia, dunia, dunia, dunia. Kalau sibuk dengan dunia, takut mati. Itu perkara yang itala zaman yang saling berkaitan. Kalau takut mati, bagaimana mungkin diajak berjuang? Bagaimana mungkin e, diajak berkorban? Sudah dengar kata-kata perjuangan, tutup telinga. Bayangan ini, es, wis burak kabeh disyukuri bakal. Eh? Baru kata-kata perjuangan belum dirilkan. Apalagi dengan kata-kata berjuang dengan jiwa raga. Wah, mut Mut. Bakal mati kita orang ini. Iya mati, semua akan bakal mati. Yang dicari mati mulia, mati mulia di atas sunnah. Barakulahikum Akan maut ya Allah. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu kalau kaum muslimin sudah angkat tangan. Tidak ada semangat berkorban, nggak ada semangat berjuang membela agama Allah dengan cara yang benar, sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan dunianya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing terjadi penyakit wahan. Dari wahan inilah semuanya akan hancur. Musuh agama yang tadinya takut kepada kaum muslimin, segan kepada kaum muslimin, tidak lagi segan. Bahkan siap mencapik-capik umat Islam sebagaimana hidangan di meja makan dihabisi oleh mereka yang rakus akan makannya. Nauzubillah. Sehingga sangat mengerikan sekali para fikum dampak negatif daripadanya. para fikum. Efek yang lainnya lagi. Ketika alusunnati wal jamaah berkhusus dan kaum muslimin secara umum. Tidak punya semangat untuk membela kebenaran. Berkorban untuk al-haq dakwah yang mulia ini. Di antara efeknya adalah ini semua menjadi sebab terjadinya kesesatan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Akan banyak orang yang sesat, yang menyimpang di kalangan kaum muslimin dikarenakan tidak tahu jalur yang benar. Dikarenakan cahaya al-haq tertutupi oleh kabut-kabut penyimpangan. Sehingga mereka tersesat jalurnya, masuk ke sebuah jalan bayangan mereka itu al-haq, ternyata al-batil. dikarenakan ahlul hak tidak punya suara, tidak punya semangat. Wallahul musta'an. Al-Imam Al-Muqbili rahimahullah. Bukan Syekh Muqbil, Al-Muqbili rahimahullah. Disebutkan dalam Al-Ilmu Syamikh. Dia menegaskan wa ma dhalla wa adalla. Wa ma dhalla wa adalla illa tahawunul ulama'i bisad'i bilhaq tidaklah sesat orang yang sesat tidaklah menyesatkan orang yang menyesatkan melainkan dengan sebab para ulama yang sudah e, mengabaikan sikap berjuang membela kebenaran dan mulai mengabaikan sikap berkorban membela kebenaran, menyuarakan kebenaran. Kalau sudah semua sudah angkat tangan sudah. Yang ini sesat, yang ini menyesatkan, albatil batil di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, semakin parah kondisi masyarakat yang ada, al hak semakin pada, semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin tidak kelihatan cahayanya, maka akan semakin e, berat orang mengamalkan sunnah mengamalkan agama Islam semakin terasing, terasing dan terasing. Allahul musta'an. <clears throat> Mengerikan ya, ikhwan. Sehingga ikhwan Allah kewajiban seorang muslim bil khusus seorang sunni salafi dikarenakan mereka yang memiliki komitmen yang sangat kuat dalam berislam, Islam di atas sunnah, kewajiban mereka ialah ayyaquma biwajibihi minan nushi lillahi wa rasulih wan nusrati lidinillah wadzabi an wa من minad dalalati كما ahwa الله بقوله يا biqaulihi الذين ya ayyuhalladzina كونوا kunu الله al kewajiban masing-masing kita ialah harus tampil melakukan kewajiban mereka menasihati karena Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, membela agama Allah, menjaga agama Allah, membentengi agama Allah dari semua penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah. Kalau mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barakallahu fikum. Naam. Maka la yanbaghi li ahadin ayatruka ma amarallahu bihi ma amarahullahu bihi min raddil batil wa nusatil haqq lima yaqumu bihi ahlul batil min umurin munkarah. Barakallahu Maka tidak sepantasnya bagi siapapun meninggalkan perintah Allah kepadanya untuk meredam kebatilan, membela kebenaran. Sebab disebabkan ahlul batil telah tampil dan telah eh, telah telah bangkit untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar barakallahu fikum. Eh, upaya mereka untuk membungkam ahlul hak, meredak, meredakan ahlul hak, jangan sampai ahlul hak menyuarakan kebenaran. Sehingga sekali lagi para kafikum tugas kita adalah berjuang dan berkorban. Sekali lagi, sudahkah kita berjuang? Jawabannya harus. Sudah kita berkorban? Jawabannya harus. Dengan menjadi hamba Allah yang saleh dengan menjadi hamba Allah yang mukmin yang bertakwa kepadanya dengan menjadi hamba Allah yang mengerti yang memahami yang faqih tentang agamanya dengan menjadi hamba Allah yang betul betul bersemangat dalam ber beramal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah dengan menjadi hamba-hamba Allah yang tampil ikut andil dalam berdakwah kepada Allah Azza wa mengajak umat manusia ke jalan Allah menerangkan yang hak membantah yang batil koma di atasnya dan siap berkorban dengan apa yang dia punya, yang dia mampu, baik harta benda atau ilmu, saran, pikiran, waktu, tenaga, fisik, bahkan nyawa untuk perjuangan dakwah tadi. Barakallahu fikum. Sekali lagi besar pahalanya. Surga menanti bagi mereka mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. fallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam ya ini dipahami insyaallah taala. Sehingga kesimpulannya adalah berjuang. Hah? Sekali lagi berjuang dan berkorban. Masing-masing kita harus demikian. Masing-masing kita. Sedikit pun jangan dilemparkan tanggung jawab pada yang lain. Sedikit pun jangan merasa sudah cukup dan puas dengan orang lain. Sebab ini kewajiban di pundak kita masing-masing. Bukan di, bukan di pundaknya para ulama dan para masyayikh saja. Bukan di pundaknya para duat ilallah, para asatidah, para uh, para mubalighin saja. Tapi di pundak masing-masing kita individu, individu muslim. Sebab di istilah ladang pahala kita dan puncak keutamaan kita barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab والحمد لله رب العالمين